Mandi janabah setelah haid. Dijelaskan mandi janabah setelah haid sama atau mirip tidak berbeda dengan mandi janabah setelah jima. Ya. Artinya dia bersihkan apa yang tersisa atau dia bersihkan kemaluannya ya. kemudian dia bersihkan anggota wudhunya kemudian dia siram ya, airnya dari kepala sampai tembus ke kulit kepala dan ke seluruh tubuhnya. Enam. Setelah terkena seluruhnya dengan air, maka itu sah. Enam. Setelah itu mengarah keluar dari tempat kamu mandi dan kemudian cuci kaki baru keluar. Mengapa Ustadz Buton Mustafa tidak diperbolehkan untuk berdakwah memberikan nasihat di Umar bin Khattab? Padahal dia memberikan pelajaran tentang Qul dia dalam keadaan memiliki syubuhat. Syubuhat itu sesuatu yang samar. Yang mungkin menurut kalian kayaknya benar. Ternyata ketika dicocokkan dengan ucapan para ulama salah. Dan itu diketahui oleh asatidah. Tidak diketahui oleh kebanyakan ikhwah. Sehingga dikhawatirkan kalian tertipu dengannya. Dan terlihat dari pergaulannya dia sudah berjalan dengan para makirin, para ini. Dia berjalan dengan hizbiyin. Dan dia mengambil faedah-faedah ilmunya, retorikanya dari Zainuddin MZ. Dan itu diakui sendiri oleh dia. Kepada sahabatnya yang mengantarkan dia. Orang seperti ini, barakallahu fikum, lebih selamat kalian tinggalkan dia. Jangan ngaji dengan dia. Daripada kalian menyatakan, saya nggak lihat kesalahannya kok, saya ngaji saja ambil faedah, ambil faedah. Ketika kalian termakan dengan fitnahnya, kalian nggak sadar. Malah menyalahkan yang menasehati. Wah Ustaz Muhammad saja berlebihan. Dia itu murid saya. Yang saya cinta kepadanya. Saya nasehati. saya ingatkan, saya tegur. Itu bukan sekali. Barakallahu Jangan berjalan dengan hizbi. Sembunyi-sembunyi dikira nggak ada yang nyampaikan. Ketemu Abdul Taslim. Berjalan bersama seorang hizbi. Ada apa dengan dia? Merasa paling kuat. Tidak akan terbawa. Atau menganggap bahwa peringatan dari para ulama nggak penting. Belum lagi pemikiran-pemikiran yang tersisa dari hajuri. Atau pemikiran tersisa dari hajuri. Senang curhat di majelis. Duduk di majelis, nyampaikan ilmu, nanti bicara. Ada orang yang begini. Ada orang yang begitu. Disindir sana, sindir sini. Itu kebiasaan hajuri. Habis semua dibicarakan oleh hajuri. Demikian pula musawah adab yang tidak baik bagi seorang dai yang seperti itu. Kalau saja saya tidak ditanya, mungkin saya nggak akan berbicara. Saya mengajarkan tauhid, fiqh atau mengajarkan prinsip-prinsip ahlu sunnah. Majlis ilmu bukan ajang curhat, bukan ajang keluhan, saya begini, saya dibegitukan, saya dibeginikan. Nggak lucu seorang dai kekanak-kanakan. Alhamdulillah. Emang kurang penyampaian-penyampaian di waktu-waktu lalu tentang Mustafa. Nggak jelas. Masih ada yang tanya seperti ini. Kalau kalian mau tahu siapa si fulan, kata Imam Ahmad, Lihat tiga perkara. Madkhalahu wa mansyahu, wa majlisahu. Lihat masuknya kemana, bermajlisnya dengan siapa, dan berjalannya bersama siapa. Cukup. Musafa bersama siapa? Bersama salafin ahli sunnah? Asatidah? Atau bersama haula mutalawwinin, hizbiyin, suriyin? Itu cukup. Itu saja sudah cukup. Afan Ustaz, apa hukum mengendarai sepeda motor mobil bagi wanita? Saya tidak tahu. Keluarga saya masih awam. Dan pada bulan ini mereka sering mengikuti berjanji maulid bahkan menyelenggarakan acara tersebut di rumah dengan mengundang tetangga serta membuat makanan untuknya. Apakah yang harus saya lakukan? Besarkan bila saya membantu menghidangkan makanan? Terangkan pada orang tuamu tentang kebidahannya. Kalau tidak mau menerima nasihat, kamu katakan saya tidak bisa membantu. Maaf, yang lain saya bisa bantu. Masalah yang seperti ini, saya nggak bisa bantu. Itu kalau kamu <laughs> berani menyampaikannya. Kalau kamu melihat bahwa itu akan lebih banyak madarat, lebih baik kamu pergi saja sebelum hari H. Nah, ke saudaramu yang lain, ke pamanmu, ke bibimu, yang tidak ada acara seperti itu. Menghindar saja. Bolehkah apabila seorang berharap kepada Allah dan berdoa agar memberikan anak yang banyak dan mengharapkan agar Allah mengambilnya dua atau tiga di antara mereka dan kemudian bersabar mengambilnya maksudnya mematikannya bersabar harapan dari orang tersebut agar mendapatkan syafaat darinya tidak boleh kita meminta musibah tidak dianjurkan berdoa meminta musibah. Tetapi kalau musibah itu datang harus sabar. Mintalah yang baik-baik, jangan minta yang jelek-jelek. Bukan masalah syafaatnya saya katakan jelek. Itu musibah. Tidak boleh kita minta musibah. Mudah-mudahan anak saya pada mati. Tidak boleh. Jangan jangan berdoa tanpa ilmu. Minta anak yang banyak, yang saleh. Mudah-mudahan anak saya menjadi ulama, mudah anak saya menjadi kibar, menjadi orang yang alim, menjadi pemimpin-pemimpin yang memimpin dengan hak, dengan syariah, dengan ilmu, agar anak saya menjadi orang yang mendakwahkan tauhid dan sunnah. Begitu doanya, harapan yang baik agar anak saya berbakti kepada orang tuanya. Ternyata ada diambil innalillahi wa inna Disitu Di situ sabar. Ingat akan mendapatkan syafaat daripadanya. Kan begitu. Sehingga tidak perlu kita mengharapkan kejelekan. Tetapi kalau kejelekan itu datang, kamu sabar, kamu akan mendapatkan keutamaan. Kamu akan mendapatkan keutamaan. Pertanyaan akhwatnya separuh aja ya. Gantian sama ikhwan. saat azan Jumat kita datang apabila kita salat dua rakaat atau dengarkan dulu azan baru salat. Allah alam. Beberapa pendapat dulu yang pernah saya dengar itu untuk mendapatkan dua hal supaya adanya juga saya mendengar dapat pahala kemudian setelah itu sholat untuk duduk sehingga berdiri sambil mendengarkan hanya karena istihsan, nggak ada dalil. Hanya karena menganggap dua dengan satu lebih baik dua. Kalau saya langsung salat saya tidak mendengarkan azan. Kalau saya mendengarkan azan kemudian salat kita mendapatkan dua, itu saja. Tetapi ternyata wallahu taala ada pendapat ulama yang tidak seperti itu. Ada pendapat para ulama yang justru menyatakan disuruh salat kemudian duduk. Wallahu taala a'lam bissawab. Mau tanya, apakah salawat ini, mereka menyebutnya salawat ya Rabbi, mengandung kesyirikan? Salawat ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, itu maknanya adalah, wahai Rabbi, dengan perantaraan Al-Mustafa, ya, balik, sampaikan tujuan-tujuan kami. Ya. di situ mengambil perantara dengan jah, dengan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk salawat Badr bi ahlil badri dan juga dengan perantaraan pengikut perang Badr, Ini juga ada. Syirik dalam bentuk tawassul. Barakallahu fikum. Hanya saja sebagian besar mereka nggak paham masalah itu. Mereka hanya ikut-ikutan membaca, perlu dinasehati, perlu diingatkan. Dengan salawat-salawat yang lebih baik dari itu, yang lebih bersih, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan dalam sunnah-sunnah. Bagaimana hukumnya jemaah haji yang melakukan umroh berkali-kali dengan mengambil miqat dari Tan'im? Wallahu alam. Pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Umar Bazmul di rumahnya. Ketika itu saya hadir, Kata saya, saya tidak pernah dengar dari para sahabat kecuali riwayat Ibnu Umar yang dia dalam keadaan ketika sudah tumbuh sedikit dia umrah kembali. Artinya menunggu rambutnya tumbuh kemudian umrah kembali. Adapun yang mengulang-ulangi dari tanim tidak didapat atau tidak ada yang seperti itu wallahu taala alam. Apakah ada acara khusus dalam ajaran Islam ketika menghitankan anak laki-laki kita? Tidak. Enggak ada acara khusus. Sama seperti engkau memotong kuku. Apa ada acara khusus? Memotong kuku. Karena itu sunnah juga. Sama ketika engkau mencabut bulu ketiak. Apa ada acara tertentu? Ada walimah mencabut bulu ketiak. Sama dengan ketika kamu mencukur bulu kemaluan. Karena hadisnya satu. Asran minal, minal fitrah. Termasuk fitrah adalah mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, berkhitan dan seterusnya. Itu semua sunnah-sunnah fitrah. Barakallahu fikum. Tulisannya sama nggak usah ya? Berarti satu orang. Jamak kosor setiap musafir berapa hari waktunya? Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa waktunya adalah tidak ada waktunya. Artinya tidak ada ketentuan waktu tetapi kembali kepada niat seseorang. Apakah dia masih dalam keadaan safar atau sudah niat mukim? Seorang safar seminggu eh ternyata urusannya panjang sampai sebulan Sebulan belum selesai, mundur lagi sampai dua bulan. Dia tetap musafir. Tapi kalau ada orang yang <coughs> Alhamdulillah. Ada orang yang datang dengan niat pindah, ayo pindah kita ke tempat fulani, pindah. Baru dua minggu balik lagi. Ya. Panjang mana tinggal di sana? Panjang yang pertama. Tapi yang pertama tadi dikosor terus boleh. Yang kedua tidak boleh dikosor, nggak boleh dijamak. Apa bedanya? Niat. Yang pertama tadi niatnya safar, anda urusan selesai kan pulang. Ternyata berlarut-larut. Rumah dia di sana, istrinya, keluarganya di sana. Ternyata sampai sebulan, sampai dua bulan. Dan pernah seorang sahabat yang paling lama enam bulan. Sampai kembali. Nah itu perjalanannya juga jauh. Perjalanannya juga membutuhkan waktu hampir sebulan juga. Baik, sedangkan yang tadi, yang kedua, niat pindah. Mukim di sana. Ternyata ketika mukim di sana, udah bawa keluarganya, bawa anaknya, sudah sewa rumah di sana kontrak. Ternyata nggak betah. Pada ngeluh semua anak-anaknya. Istri eh, ngeluh, eh, dua minggu kemudian pulang lagi. Maka selama dua minggu dia tidak boleh dijamak dan dikosong. Dalam artian dia bukan musafir. Dia sudah mukim. والله تعالى أعلم